Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwatil kiram, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya aksamul harfi. Harfun hijaiyun au mabaniyun. Mislu a, ba, ta, sa. Wa harfun ma'aniyun. Mislu wa, au, summa, min. Pembagian huruf itu ada dua. Yaitu huruf hijaiyah atau huruf abjad. Contohnya alif, ba, ta, ila akhir. Dan huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna. Contohnya, wa bermakna dan, au bermakna atau, Thumma, bermakna kemudian, min bermakna dari. Ini pembagian huruf, yaitu huruf hijaiyah atau huruf abjad dan huruf yang memiliki makna. Kemudian anwa'ul kalimah macam-macam kalimah. Kalimah terbagi menjadi tiga, yaitu ismun, fi'lun, harfun. Yang pertama isim, kedua fi'il, yang ketiga huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, dan harf adalah huruf. Huruf yang memiliki makna. Ini macam-macam kalimat. Pada pelajaran yang lalu, telah diberi contoh oleh pengarang kitab ini, yaitu macam-macam kalimah dari jenis isim. Contohnya madrasatun, sekolah, daftarun buku tulis, mirsamun pensil. Kemudian contoh untuk fi'il yaitu yaktubu sedang menulis, yakro'u sedang membaca, yajlisu sedang duduk yadhabu, sedang pergi. Kemudian, yang huruf adalah contohnya ala di atas, bi dengan an dari min dari fi di dalam ila ke. Ini contoh-contoh kalimat bisa dari isim, fa'il maupun huruf. Yaitu bisa dari kata benda, kata kerja maupun huruf. Kemudian yang berikutnya yaitu dirinci dari jenis-jenis kalimat. Yang pertama, al-ismu, yaitu isim, kata benda. Al ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Isim adalah kalimat yang menunjukkan sebuah makna dan tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu, baik waktu lampau, waktu sedang, maupun waktu yang akan datang. Jadi, kata benda atau isim ini adalah kalimat yang menunjukkan sebuah makna dan tidak terikat dengan tiga zaman, baik zaman lampau, zaman sedang, maupun zaman yang akan datang. Misalnya, contohnya, Muhammadun, Muhammad, Ustadun, Ustad, Tilmidun, Murid, Khailun, Kuda, Kalbun, Anjing, Kitun, kucing, daftarun, buku tulis, mirsamun, pensil, tobashirun, kapur tulis, syamsun, matahari, komarun, bulan, asjarun, pohon-pohon. Contoh-contoh yang Ana sebut ini semuanya adalah isim, yaitu kata benda. Kemudian isim dapat diketahui dengan tanda-tanda. Suatu kata bisa diketahui bahwasanya kata tersebut adalah isim mempunyai tanda-tanda. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Yang pertama al khofdu, yaitu khofat atau kasroh. Khofat atau kasroh. Mislu, contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata bismi. Ya. Mim di kasroh. Lafzul jalalah Allahi. Ini di kasroh. Ar-Rahmani. Ini di kasroh. Atau di khofat. Ar-Rahimi. Ini juga di kasroh atau di khofat. Ketika kata tersebut ada tanda khofot atau kasroh, pastikan bahwasanya kata tersebut adalah isim. Jadi kata ismi ini adalah isim. Lafzul jalalah Allahi ini juga isim. Ar-Rahmani isim. Ar-Rahimi isim. Maliki yaumiddin. Maliki ini juga isim. Dikarenakan berkasroh. Yaumiddin. Yaumi ini juga isim. ad ini, ini juga isim. Jadi ketika kata ada tanda khofat atau kasroh, pastikan kata tersebut adalah isim. Kemudian yang kedua, at-tanwinu, yaitu adanya tanwin. Mislu, contoh, rojulun, seorang laki-laki, imro'atun, seorang wanita, waladun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan. Kata rojulun, akhir dari kata rojulun berharokat tanwin. Imra'atun berharokat tanwin, waladun dan bintun berharokat tanwin. Pastikan kata-kata tersebut adalah isim. Kemudian, tanda yang ketiga, al-alifu wal lamu. Tanda yang ketiga adanya alif dan lam pada kata tersebut. Mislu, contohnya, al-ustadhu. Ustad. al ustadatu al ustadatu Yaitu, ustadah. Al-talibu. Siswa. Al-talibatu. Siswi. Jadi, pada kata-kata yang terdapat alif dan lam, seperti al ustad al ustadah at-talibu, at-talibatu. Ini semuanya adalah isim. Dikarenakan ada alif dan lam masuk pada kata tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu tanda huruful jar, yaitu dimasuki huruf jar. misalnya contohnya min. Di antara huruf jar adalah min. Contohnya minallahi ketika lafzul jalalah Allah dimasuki huruf jermin, maka pastikan lafzul jalalah Allah ini adalah isim. Minallahi. Fil baiti. Al bait kemasukan huruf fi. Fi termasuk huruf jer. Maka al bait berarti isim. Ila. Contohnya ilal masjidi. Maka al masjid ini isim dikarenakan kemasukan huruf jer ila. Alal kursiyi. Al kursi. Ini isim dikarenakan huruf jer ala masuk padanya. Ini keempat tanda bagi isim. Keempat tanda bagi isim. Kemudian wa jari hiya dan huruf-huruf jer diantaranya min. Contohnya minan nasi. Dari manusia atau di antara manusia. Ila. Contohnya ila suki. Ke pasar. An. Contohnya anin nabiyyi. Dari nabi. Ala di atas. Alal maktabi. Di atas bangku atau di atas meja. Fi fil baiti di dalam rumah. Rubba. Contohnya rubba rojulin karimin. Jarang laki-laki yang mulia. Alba'u. Contohnya bil kolami dengan pena, bil mirsami dengan pensil. Al-kafu. Contohnya kal komari seperti rembulan, kal asadi seperti singa. Allamu yaitu lam. Contohnya lillahi untuk Allah, li rasulillahi untuk rasulillah. Ini huruf-huruf jer di antaranya min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, walam. Ini dihafal ya ikhwah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan